Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Pelajaran yang keempat. Nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah maka memiliki lima hukum. Yang pertama idhar halki, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat qalb atau iklab dan yang kelima ikhfa hakiki. Yang pertama kali kita akan bahas adalah idhar halki. Idhar halki maksudnya adalah mengeluarkan setiap huruf dari mahrotnya tanpa ada tambahan gunnah pada huruf yang diizharkan. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf iz, uh, huruf izhar ya huruf izhar ada enam hamzah ha'ain, ain kho, maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas sekali lagi maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas contoh Nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Kullun amana. Man a'ta. Contoh bertemu dengan ha. Salamun hi. Alam hakuma an hakuma. Contoh ketemu dengan ain. Ajran azima. Ajran azima. In alimtum. Contoh ketemu dengan ha. Alimun hakim. Alimun hakim. Wanhar. Wanhar. Contoh bertemu dengan ghain. Makhmasatin ghayra mutajanif tin gha. Ya. Min ghil. Dan sukun ketemu dengan ghain. Contoh bertemu dengan kha. Qawmun khasimun tanwin ketemu kha qaumun khasimun ketemu dengan kha nun sukun bertemu dengan kha man Khasyir rahman antum bisa lihat dari halaman ke 33 sampai 35 dan coba latihan di rumah dengan membacanya dengan perlahan-lahan kemudian dipraktekan dalam Al-Qur'an ya ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.